Sekarang kita sampai pada bab Khilafatul Khulafa Ar-Rasyidin Al-Arba'ah. Kekhalifahan empat khulafa ar-rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yusbituna khilafata Abi Bakrin radhiyallahu anhu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabati iyahu." Imam-imam ahli hadis mereka menetapkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan pilihan para sahabat. Summa khilafatu Umar radhiyallahu anhu ba'da Abi Bakar radhiyallahu anhu bistikhlafi Abi Bakar iyahu. Kemudian setelah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dipilih langsung oleh Abu Bakar radil anhu. Summa khilafatu Utsman radil anhu biistimai ahli syura wasail muslimin alai an amri Umar. Kemudian setelah kekhalifahan Umar bin Khattab dilanjutkan oleh kekhalifahan Utsman bin Affan radhil anhu dengan istima eh, kumpulan ahli syura ahli asyura yaitu enam para sahabat yang dipilih oleh Eh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian disepakati oleh kaum muslimin dan itu dengan perintah dari Umar bin Khattab. Summa khilafatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi bai'ati man bai'a al badriyin. Kemudian setelah kekhalifahan Utsman bin Affan adalah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan bai'at dari para sahabat yang ikut perang Badar di antaranya Ammar bin Yasir, Wasal bin Hunayf, wa man tabi'ahuma min sa'is sahaba dan diikuti oleh para sahabat yang lainnya ma'asabiqatihi wa fadlihi ya beliau termasuk ya sahabat yang dulu masuk Islam dan karena keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah ijma' al-sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah yaitu penetapan empat khulafa ar-rasyidin yang Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar rasyidin mahdiyyin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yaitu yang kita sampaikan tadi empat sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat yang lainnya dan keutamaan eh, para sahabat tersebut itulah yang menetapkan mereka sebagai khulafa ar rasyidin sesuai dengan urutan-urutan tadi. Abu Bakar yang pertama, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, insya Allah akan kita sampaikan agak sedikit terperinci mulai dari kekhalifahan Abu Bakar Siddiq sampai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan bacakan dari sarahnya, eh, sarah kitab I'tiqad Aimatil Hadis oleh Syekh Hamad bin Ibrahim bin Muhammad Al Utsman yang sudah sering kita eh, ambil petikan-petikannya karena bukunya sangat tebal sekali sarahnya. Sebenarnya kalau kita baca ya eh, sarah ini luar biasa, cuma ya terlalu panjang menurut anak pribadi halam sampai sekitar 600 halaman ya sarah dari awal ini kita ambil yang kita rasa penting di antaranya di sini tentang kekhalifan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau berkata al adillah ala khilafati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fil hiyal kita wa sunnah wal ijma dalil tentang penetapan kekhalifan Abu Bakar Siddiq itu diambil dari Al-Qur'an dari sunnah dan al-ijma Qala Abu Abdullah Ibnu Hamid Al-Baghdadi Al-Hambali rahimallah. Ada seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Ibnu Hamid Al-Baghdadi Al-Hambali yang meninggal tahun 403 Hijriah berkata, "Fa'ammad dalilu ala istihqaqi Abi Bakar al-khilafata duna ghairihi min ahli al-bait wa sahaba fa min kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Adapun dalil tentang keberhakan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya, setelah Rasulullah SAW dibanding semua para sahabat, baik dari ahli bait atau sahabat secara umum, maka dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma dalil minal kitab wal ijma' fahuwa qalu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran dan sekaligus ijma' yaitu surat al Hasr ayat 8 kita baca dulu ucapan ulama yang bernama Abu Bakar ibnu Iyas rahimahullah. Abu Bakar ibnu Iyas rahimahullah berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasil Quran. Kata sekali lagi al ulama yang bernama Abu Bakar ibnu Iyas, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas dari Al-Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an bahwasanya sepeninggal Rasul yang menjadi khalifah kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Li'an Allah taala Yakul karena Allah berfirman lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari harta mereka. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan keriduan dari Allah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang sodikun, yang jujur. Mungkin kita bertanya-tanya, dari mana segi pendalilan kok Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dengan nas ayat ini? Maka kata Abu Bakar bin Iyas inilah istimbat eh ulama luar biasa eh bagaimana mereka bisa menyelami samudra yang ada di eh, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil mutiaranya. Di antaranya eh beliau mengatakan faman sammahu Allah sadiqan falaysa Allah menamakan tadi para sahabat semua itu sadiqun ya terutama dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar ulai kaum musadikun maka barang siapa yang Allah sebut mereka sebagai orang yang jujur tidak akan mungkin mereka berdusta hum qalu sedangkan para sahabat semuanya bersepakat mengatakan ya khalifata Rasulullah saw sedangkan semua para sahabat mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq wahai khalifahnya Rasulullah ya intinya para sahabat semuanya sepakat memanggil Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasul sebagai khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasul SAW. Dan Allah telah merekomendasi para sahabat. Allah mengatakan para sahabat semuanya sodikun, jujur, benar. Maka ijma mereka pun ya hak dan Rasul mengatakan, La tajami umati Umatku yaitu para sahabatku tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan. Inilah yang dikatakan tadi dalil dari Al-Qur'an, dalil dari ijma bahwasanya Abu Bakar Siddiq adalah khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam. Wakala Muawiyah bin Qurrah, ada ulama yang lain bernama Muawiyah bin Qurrah berkata, "Maka min ahadi minan nas yaktub ila Abi Bakar As-Siddiq illa ila khalifati Rasulullah alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun dari para sahabat ya sepeninggal Rasul ketika mengirim surat kepada Abu Bakar Siddiq kecuali beliau atau mereka mengatakan eh dalam tulisannya kepada khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allahu alal kadib dan tidak mungkin Allah menyatukan para sahabat di atas kedustaan. Semuanya sepakat yang berhak menjadi khalifah semeninggal Rasul adalah eh Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikatakan di sini, amma al adilla min sunnah fa katsiratun jiddan. Adapun dalil dari ya sunnah Rasul SAW dari hadis Rasul SAW sangat banyak sekali tentang pengokohan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasul SAW. Minha amrun Nabi SAW Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu an yastakhlifa fis salah. Di antaranya Rasul pernah memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mewakili beliau sebagai imam salat eh bagi kaum muslimin yang dikenal dengan al-imam atau sughra, kepemimpinan kecil. Tanbihan ala ahaqiyati bil imamatil kubra. Itu sebagai isyarat bahwasanya beliaulah yang berhak menjadi khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna alladhi yubashiru salah wa imamul muslimin. Karena zaman dahulu itu yang berhak menjadi imam salat yaitu khalifah kaum muslimin. Ya, mereka yang membawahi makmum ya ketika salat berjamaah. Waktaran Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu lidini fa sahaba. la yakunu wa mukhtar lidunyahum. Rasul memilih Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam salat untuk mengurusi agama para sahabat pada waktu itu maka lebih layak lagi beliau mengurusi dunianya para para sahabat sebagai khalifah kaum muslimin pada waktu itu. Wahada akarabi Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu nafsu Dan ini pula yang juga diikrarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu. Ini semuanya membantah keyakinan akidah kelompok Syiah Rafidah atau kelompok Syiah Imamiyah Isna Asyariyah qatalahumullah yang mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam. Ya inilah kedustaannya kelompok Syiah Ar-Rafidah. Allah ya sendiri telah merekomendasi para sahabat, mereka orang yang jujur, tidak mungkin para sahabat berdusta. Namun Syiah Rafidah mereka apa? menuduh para sahabat mengkhianati wasiatnya Rasulullah alaihi wasallam. Ini dulu pernah kita sampaikan dalam kajian kitab yang dikarenakan Al-Ustaz eh, Muhammad bin Abdullah tentang masa Syiah Rafidah Qatalahumullah. Mereka dalam kitab-kitabnya, ya orang Syiah dalam kitab-kitabnya di antaranya kitab eh, ya, Malayah Durul Faqih yang merupakan salah satu kitab induk Syiah Rafidah. Mereka mengatakan Alilah yang berat menjadi khalifah sepeninggal Rasul. Mereka bawa riwayat-riwayat yang dusta. Di antaranya Ali mengatakan, Ana khalifatu Rasulillah, Ana wasiyatuhu. Eh kata mereka Ali mengatakan aku khalifahnya Rasulullah, aku wasiatnya Rasul SAW. Ini semua adalah kedusanya orang-orang Syiah Ar-Rafidah dan sudah sering kita sampaikan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan ma raaitu qaman min ahlil ahwa ashhada bizur min ar-rafidah. Tidak ada kelompok ahli bid'ah yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Eh, diantai dengan membawakan riwayat-riwayat dari Ahlul Bait, kata mereka untuk menetapkan Ali sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Ini semuanya kedustaan Syiah Ar-Rafidah. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui ayah Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ali bin Abi Thalib, Qaddama Rasul SAW Abu Bakar fasalla bin nasi. Rasul SAW dahulu mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai imam salat. Ya, pada waktu beliau masih hidup. Wa qad ra'a makani. Sedangkan Rasul pada waktu itu melihat aku. Ya. Pada waktu kaum muslimin sudah berkumpul di Masjid Nabawi pada waktu itu Rasul dalam keadaan saya, eh, sakit yang mau meninggal dunia Rasul melihat Ali bin Abi Thalib dan melihat Abu Bakar Siddiq. Namun Rasul SAW mengangkat Abu Bakar Siddiq memilih beliau untuk mengimami salat, tidak memilih Ali bin Abi Thalib. Ini pengakuan Ali bin Abi Thalib sendiri. Wa ma kuntu ghaiban wala maridhan. Pada waktu itu aku hadir, aku tidak ya gaib ya dan aku tidak sakit. Rasul melihatku. Ya, walau arada an yuqaddamani laqaddamani. Kalau Rasul ingin memilihku pada waktu itu, Rasul akan apa? Menyuruhku untuk maju mengimami salat. Faradina li dunyana man radiyahu Rasulullah SAW di Maka kata Ali bin Abi Thalib, eh, maka kita ridha dengan pengangkatan Rasul ya terhadap Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin karena beliau ridha ya beliau sebagai Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin dalam salat. Ya, kalau Rasul kata Ali bin Abi Thalib itu ridho ya Abu Bakar sebagai pemimpin ya agama kami ketika sholat itu maka beliau artinya apa ridho sebagai atau Abu Bakar sebagai khalifah mengurusi urusan dunia kami. Intinya sekali lagi Ali bin Abi Thalib sangat ridho ya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan akan kedustaan Syiah Rafidah dan sekaligus sebetulnya ini bentuk pelecehan mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Eh makanya mereka ketika mengaku cinta Ahlul Bait, eh menghormati mengaku Ahlul Bait ini semuanya dusta. Pada hakikatnya mereka menentang Ahlul Bait, menyimpang dari ajaran Ahlul Baitnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sekedar kedok mereka, topeng mereka untuk menyaring ya, untuk menjerat kaum muslimin masuk ke dalam racun mereka. Qatalahumullah. Waqala Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak mengatakan, istikhlafu huwa amruhu an yusalli bin nas. Di antara dalil Rasul itu mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu ketika beliau mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai imam, imam salat. Yaitu dalil dari Rasul SAW. Eh, bahwa saya Rasul memilih Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Wa minal adillah minas sunnah. Di antara dalil dari sunnah Rasul, dari hadis Rasul SAW juga. Tentang Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sepeninggal beliau. Yaitu cerita. Atat imratun ila Nabi SAW tas'aluhu. Suatu saat Rasul pernah didatangi oleh seorang perempuan. Fakolalaha ya e, irji ilayya. Kemudian Rasul mengatakan nanti ya datang engkau kembali kepadaku. Ya, e, sekali lagi Rasul pernah didatangi oleh seorang perempuan bertanya tentang sesuatu, kemudian Rasul mengatakan kepada perempuan tersebut, nanti kamu datang lagi kepadaku. Fakolat, kemudian sang perempuan mengatakan, in raja'tu falam ajidka, yaitu arradu bil maut, kala i'ti Abu Bakar. Ya Rasulullah, kalau aku datang lagi kembali kepadamu, namun aku tidak mendapatimu, alias engkau telah meninggal dunia, maka bagaimana? Ya, akan apa yang aku lakukan? Maka Rasul mengatakan, "Iti Abu Bakar." Datangilah Abu Bakar. Ini semuanya apa? Dalil yang jelas sekali kalau Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya. kalau li Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat Rasul pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, eh ketika Rasul dalam keadaan eh sakit, Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Id'ili abaki wa akhaki." Panggillah ayahmu yaitu Abu Bakar Siddiq dan saudaramu yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Hatta aku bali Abi Bakar kitaban sehingga aku akan menulis untuk Abu Bakar Siddiq suatu tulisan, suatu wasiat. Eh sebetulnya ini wasiatnya Rasul SAW. Ya, fa ini akhafu an yakula qail wa yatamanna mutamanni. Karena aku khawatir ya ada orang-orang yang membuat isu atau yang ingin mendapatkan kekuasaan ya namun beliau tidak jadi menulis seraya beliau mengatakan ya ballahu wa rasuluhu wal mu'minuna ila Abu Bakar Allah enggan demikian para rasulnya dan kaum mukminin kecuali Abu Bakar As-Siddiq ya awalnya rasul mengkhawatirkan namun setelah itu rasul mengatakan tidak mungkin semua akan sepakat Abu Bakar menjadi khalifah ya ini sekali lagi dalil yang soleh, yang jelas sekali bahwasanya Rasul mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, eh Allah dan Rasulnya dan orang beriman sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal sepeninggal beliau. Dalil berikutnya dari hadis Rasul SAW yang sahih. Eh tadi hadisnya riwayat eh Bukhari. Eh, ini semuanya riwayat Bukhari yang kita sampaikan tadi riwayat Bukhari. Eh, mulai kisah perempuan ya ucapan Aisyah tadi kemudian di sini Sahih Bukhari juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata sami itu Rasul sallallahu yakul kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu aku mendengar Rasul bersabda baina ana naimun raaituni ala qalibin alaiha dalwun suatu saat eh suatu malam aku bermimpi kata Rasul sallallahu dan mimpinya Rasul adalah wahyu adalah dalil. Kata Rasul, suatu saat aku pernah tidur, kemudian aku bermimpi. Ya, apa mimpi beliau? Ra'aituni ala qalibin. Aku bermimpi melihat diriku sendiri di atas sumur atau di pinggir sumur. Alihadalun. Eh di atas sumur itu ada timbanya. Fanazatu minha Allah. Aku pun menimba air dari sumber tersebut. Summa akhadaha ibnu Abi Quhafa. Kemudian setelah itu diambil alih ya timba itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu nama lengkapnya Abu Bakar Abdullah bin Abi Kuhafa. Kata Rasul saya salam setelah aku menimba beberapa saat kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang mengambil alih kepemimpinan tersebut. Ini maknanya. Ya, kemudian Abu Bakar Siddiq mengambil timba tersebut. Fanaza amin hazanuban au zanubain. Kemudian beliau menimba satu timbaan atau dua timba wa finaz'i dan dalam ya beliau menimba itu ada dhafun kelemahan. Nanti akan disampaikan atau kita sampaikan sekarang juga arti kelemahan di sini waktunya sangat pendek. Beliau hanya memimpin kaum muslimin eh dua tahun lebih sedikit itu maknanya bukan celaan kepada Abu Bakar Siddiq kata para ulama. Wallahu yaghfir dan Allah mengampuni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Summa ista'alat gharban. Kemudian timba itu berpindah fa akhadha Umar bin Khattab. Kemudian diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini urutan kepemimpinan kaum muslimin setelah Rasul Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita bacakan ucapan para ulama di antara di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Eh tadi sudah kita sampaikan ayatnya, hadisnya, kemudian juga sebagai ucapan para ulama. Eh, sekarang kita sampaikan secara global bagaimana bentuk pengangkatan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah kaum muslimin. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Wa tahqiq anna Nabi sallallahu dalal muslimin ala istikhlafi Abi Bakar." Bahwasanya dari eh penelitian-penelitian dalil telah disimpulkan bahwasanya Nabi SAW telah mengarahkan kaum muslimin, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu wa arsyadahum ilai bi umurin muta'addidah. Dan Rasul memberikan arahan-arahan itu ya dari beberapa segi. Ini sangat kuat dalilnya ya tentang kekhalifahan Abu Bakar siddiq min akwali baik lewat ucapan beliau tadi sudah kita sampaikan eh bagaimana mimpinya beliau tadi ucapannya Aisyah tadi kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya wa af'ali demikian pula dengan perbuatan beliau yaitu apa perbuatan beliau tadi ya menyuruh apakah Siddiq mengimami kaum muslim bahkan mengimami beliau ya wa akhbara bi khilafati ikhbari radin bidzalika hamidin lahu dan Rasul telah mengabarkan Khalifah Abu Bakar Siddiq tersebut dengan ya ridha dan dengan pujian beliau. Wa azama ala an yaktuba bidalika ahdan. Maka Rasul tadi sempat mau menulis ya wasiat catatan untuk apa? Abu Bakar sebagai khalifah. Namun beliau akhirnya mengatakan bahwasanya ya tidak perlu menulis tulisan wasiat karena Allah dan Rasulnya dan orang beriman pasti sepakat Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Summa azam ala dalik fi maradiyam al khamis. Eh beliau pernah bertekad untuk menulis tulisan wasiat untuk Abu Bakar Siddiq pada saat beliau meninggal mau, eh, mau meninggal dunia di saat beliau sakit pada hari Kamis. Summa lamma hasala li ba'dim syakun hal dalikal qaul min jihatil marad aw huwa qaulun yajib ittiba'uhu tarakal kitaba iktifaan bima alima anna Allah yakhtarahu wal mu'minin min khilafati Abu Bakar anhu. Namun ketika ya ada sebagian nanti dikhawatirkan akan ragu apakah beliau menulis itu karena sakit ya dan sebagainya maka beliau meninggalkan tulisan karena beliau yakin bahwasanya Allah dan orang beriman pasti memilih Abu Bakar Siddiq sepeninggal beliau radhiyallahu taala anhu. Bahkan dikatakan di sini oleh pengarang eh, Syekh Hamad tadi, wa istiqaqu Abu Bakar radhiyallahu anhu al khilafah wa bayanu annahu an nasi bidzalik fi hayati Rasulullah kana dhairan lil kuffar. Bahwasanya kekhalifahan sepeninggal Rasul itu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Itu telah dipahami oleh semua manusia. Bahkan orang kafir pun memahami akan hal itu. Di antaranya ucapan Abu Sufyan, eh Ibnu Harab pada waktu perang Uhud pada waktu itu beliau masih apa? Masih kafir. Afil kami Muhammad. Ketika itu dia bertanya, apakah di antara kaum muslimin itu ada Muhammad? Ya, afil kami Muhammad salah samarat. Eh, beliau mengatakan tiga kali hal itu. Apakah ada Nabi Muhammad di situ atau ada Muhammad di situ? Suma qala afil kami Ibn Abi Kuhafa. Apakah di antara kaum muslim itu ada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, ini adalah ungkapan Abu Sufyan ketika beliau masih kafir, artinya ini suatu yang sangat amat dipahami oleh manusia pada waktu itu. Bahwasanya ya as, kalau bisa dikatakan asistennya Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jami'an. Suma qala afil qaumi Nabi Kuhafa, afil qaumi Nabi Kuhafa, afil qaumi Nabi Kuhafa. Eh tiga kali Abu Sufyan mengatakan apakah ada di tengah-tengah kaum muslimin Abu Bakar Abu Bakar seterusnya kemudian setelah itu dia mengatakan afil ah, kaum Ibnu Khattab apakah di antara mereka ada Ibnu Khattab ya ini pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah dipahami oleh orang orang kafir pada pada waktu itu kemudian wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu nafsuhu lam yaddai anna uhida ila bil khilafah dan Ali bin Abi Talib tidak pernah beliau mendapati wasiat dari Rasulullah SAW tentang masalah kekhalifahan. Eh, pelah beliau ditanya, ya, hal uhida ilaikum nabi hal ahida ilaikum nabi sallam bishayin. Apakah pernah Rasulullah SAW memberikan wasiat khusus kepadamu wahai Ali bin Abi Thalib? Maka beliau menjawab, la. Nah, ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, namun sekali lagi itulah kelompok Syiah Rafidah yang ya, menuduh para sahabat menyembunyikan ya wasiat Rasul SAW. Sudah pernah kita sampaikan dulu. Kalaupun ya kita katakan Ali mendapatkan wasiat, namun mengapa kok Ali diam? Ketika Abu Bakar Siddiq dia angkat sebagai sebagai khalifah. Ini cuma ada dua kemungkinan. Mereka menuduh Ali takut, naudzubillah min dalik, sedangkan dikatakan dalam cerita-cerita mereka Ali pemberani. Ya. Namun mana ketika Abu Bakar Siddiq dianggap menjadi khalifah, kok diam Ali bin Abi Thalib? Ini menunjukkan apa? Kemungkinan kedua, memang Ali nggak diberikan apa? Nggak diberikan amanah. Ya, maka sekali lagi, ya kaum syarafidah adalah pendusta ya, atau bahkan manusia yang paling berdusta di atas ya, muka bumi ini. Qatalahumullah. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa hadal haditsu sabit fi sahihain wa ghairihima an Ali radhiyallahu anhu yaruddu ala firqatir rafidah fi za'mihim anna Rasul SAW awsa ilai bil khilafah. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah hadis tadi ya tentang Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah pernah Rasul memberikan wasiat khusus atau spesial kepadamu? Ali mengatakan tidak. Kata Imam Ibn Katsir, hadis ini yang telah ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari nya dan Sahih nya dan selain keduanya dari Ali bin Abi Thalib hadis ini membantah kelompok Rafidah yang mereka meyakini Rasul SAW dulu pernah memberikan wasiat kepada Ali menjadi khalifah sepeninggal beliau. Walau kanal amru kama za'amu lama radda dzalika alimna sahabah. Seandainya betul Rasul memberikan wasiat khusus spesial mengangkat Ali sebagai khalifah sepeninggal beliau, tidak mungkin para sahabat semuanya menolak wasiat tersebut. Naudzubillah min dari sedangkan Allah memuji apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innam kanu atwa lillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam fi hayati wa ba'da wafatihi. Bahkan mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul masih hidup, ketika beliau telah meninggal dunia, para sahabat orang yang paling taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar Siddiq termasuk yang paling taat kepada Rasul Sallallahu Eh, di antara ceritanya yang luar biasa yaitu ketika ya Rasul Sallam mengutus pasukan Usama memerangi kelompok ya Romawi kafir. Eh, Di tengah perjalanan Rasul meninggal dunia di kota Madinah. Eh, Para sahabat eh, ketika telah mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, mereka me minta kepada Abu Bakar Siddiq mengusulkan alangkah baiknya jika pasukan Usama ditarik lagi ke kota Madinah karena orang-orang Arab Badui di kota Madinah mau menyerang kota Madinah mereka murtad ya semua ya rata-rata apa atau sebagian kok para sahabat di antara Umar bin Khattab meminta Abu Bakar Siddiq menarik pasukan tersebut karena apa khawatir orang-orang Arab Badui yang murtad itu menyerang kota Madinah namun apa kata Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu? Bagaimana ittiba beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan waladi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa ke tangannya. Lau jaratil kilab ala al-juli azwaji Rasul sallallahu maradatu jaisan arsalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau demi Allah yang jiwa ke tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengelilingi eh kaki-kakinya isi-isi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Wala halatuli aku aqala Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan segenting itu pun, ya Abu Bakar Siddiq tidak pernah mundur dari ittiba kepada Rasulullah SAW. Meskipun secara logika, ini pasukan, ya kaum muslimin sudah banyak keluar, di dalam ini masih sedikit, ya sangat kurang untuk membentengi ya benteng kota Madinah. Namun inilah barokahnya ittiba. Ya, orang-orang Arab Badui eh mereka sebelum menyerang sudah takut lebih dahulu. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketakutan. Kenapa? Di antaranya bifadli ittiba Abu Bakar Siddiq kepada sunnah Rasul SAW. Orang-orang Arab Badui kata para ulama ketika mau menyerang mereka berpikir ini Allah kalahkan sebelum mereka apa? maju ke medan pertempuran mereka berpikir kalau Abu Bakar Siddiq ya tetap ya mengutus pasukan tersebut yang ribuan jumlahnya maka apa di kota Madinah jumlahnya apa berkali-kali lipat otomatis seperti itu secara apa logikanya orang-orang Arab Bali tersebut ini salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin lewat apa tadi barokah ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka sungguh luar biasa sebagaimana yang Allah firmankan ya fa in tanazatum fi syai'in faruddu wa rasul in kuntum tu'minu bil wal yaumil akhir zalika khairun wa ta'wil kalau kita mengikuti sunnah rasul itu baik dan akibatnya akan baik pula dan itu contohnya Abu Bakar Siddiq menang ya menghadapi orang kafir orang Arab yang murtad juga bisa apa dihabisi di ya kalahkan oleh Abu Bakar Siddiq dua-duanya apa dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Barokah itiba sunnah Rasul SAW. Intan surullah yang surkum wesabit akdamakum. Intinya, eh para sahabat mereka tidak akan mungkin eh menyimpang dari ajaran Rasul SAW. Apalagi bersepakat menyimpang dari wasiat Rasul SAW. Nah, inilah sekali lagi kedustaan Syiar Rafidah yang menuduh para sahabat itu meninggalkan wasiat rasul saw Alaihi Wasallam. Fayuqaddimu ghaira man qaddamahu. Tidak mungkin para sahabat mengangkat ya khalifah sepeninggal beliau selain yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuakhiru man qaddamahu binasihi. Tidak akan mungkin para sahabat ya mengakhirkan Ali bin Abi Thalib kalau memang Rasul mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sepeninggal beliau. Hasya wa kalla lama. Tidak mungkin sama sekali. Wa man donna bis sahaba alaihim bidalik qad nasabahum bi ajma'im ilal fujur wa tawatu ala mu'anadati Rasul sallallahu maka barang siapa menganggap seperti itu maka dia menuduh para sahabat itu eh secara sepakat berbuat kefajiran menyentang Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mudadatihim fi hukmi wa nasihim wa man wasala minan nas ila hadal maqam faqad khala ribqatal Islam maka barang siapa menuduh para sahabat seperti ini, maka dia telah meninggalkan agama Islam alias murtad. Ya, makanya para ulama banyak mengkafirkan syiar Rafidah di antaranya karena mereka apa? menuduh para sahabat itu mengkhianati Rasulullah Alaihi Wasallam. Sedangkan Allah muji para sahabat. Ya, berarti apa? Pujian Allah nggak berlaku. Naudzubillah min dalik. Mana yang kita percaya Al-Quran atau ucapan kelompok al Rafidah? Ya, dadengkotnya atau anak buahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu. Eh, maka sekali lagi tidak aneh kalau para ulama al-sunnah mengeluarkan syiar rafidah dari al-Islam karena mereka menuduh para sahabat itu menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib kata mereka eh, padahal Rasul itu telah memberikan wasir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naudzubillah min dalik Wa kafara bi ijma'il aimatil alam. Barang siapa menuduh para sahabat seperti itu, maka dia telah kafir secara ijma'. Wa kana iraqatu dami ahal min iraqihi al-mudam. Eh bahkan menumpahkan darah mereka, ya, artinya kalau pemerintah kaum muslimin sanggup menumpahkan darah kaum Syiah itu yang adalah yang eh, lebih utama daripada menumpahkan eh, ya, khomer karena mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari al-Islam. Warafidatu tantasib ila Ali radhiyallahu anhu khasatan wal baiti amatan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu nafsu bay'a Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Eh padahal Ali sendiri telah membaiat Abu Bakar Siddiq. Eh ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Ali juga membaiat, bukan seperti yang diungkapkan oleh mereka. Ya, apalagi mereka sendiri sebetulnya adalah melecehkan, menistakan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, eh, sebagai mereka banyak alasannya. eh, kalau kita tanya tadi, kalau betul Ali bin Abi Thalib yang memegang wasiat Rasul sebagai khalifah sepeninggal beliau, kenapa kok nggak beliau protes? Kenapa nggak beliau lawan? Katanya Ali pemberani. Ya. Kata mereka ada yang mengatakan, eh, ya karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib eh, merasa khawatir kalau beliau terpunya sebagainya. Ini sebetulnya tuduhan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah apa? Eh pengecut naudzubillah min dalik. Mana itu ungkapan mereka katanya Ali bin Abi Thalib pemberani. Eh sekali lagi yang benar Ali bin Abi Thalib itu membaik atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu itu. Fa'na bi Said Al-Khudri diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nadhara fi wujuhil qaum. Eh ketika di Bani Saqifah ketika pengangkatan Abu Bakar Siddiq Beliau melihat kepada wajah-wajah para sahabat pada waktu itu. Falam ya Zubair. Beliau tidak melihat Az-Zubair bin Awam. Fada Az-Zubair, Fada Abi Zubair, Faja'a. Kemudian beliau dipanggil, datanglah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ibnu ammati Rasul sallallahu wa hawari." Engkau wahai Zubair adalah anak bibinya Rasul sallallahu dan penolongnya Rasul sallallahu Arota antasyukka asal muslimin. Apakah engkau ingin untuk memecah belah barisan kaum muslimin? Faqala la tasriba ya khalifah Rasul. Tidak mungkin wahai khalifah Rasulillah. Ya. Faqama fabayahu. Kemudian Zubair bin Awam membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Summa nadhara fi wujul qaum. Kemudian Abu Bakar Siddiq melihat lagi kepada wajah-wajah para sahabat. Falam yara alian. Beliau tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Faja'a Abi Ali bin Abi Talib faja'a. Kemudian dipanggil Ali bin Abi Talib. Kemudian ya Abu Bakar mengatakan Ibnu Amir Rasulullah SAW wa khanatuhu ala minatihi. Arat anta syuka asal muslimin. Engkau ya Ali bin Abi Talib adalah anak paman Rasulullah SAW. Engkau adalah menantunya Rasulullah SAW. Apakah engkau ingin untuk memecah belah barisan kaum muslimin? Qala Ali bin Abi Talib la tasriba ya khalifah Rasulillah. Eh tidak mungkin wahai khalifatul Rasulillah fabayahu. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaiat ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Al Imam Abdullah bin Imam Ahmad, putra Imam Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah. Qala Al-Hafid Abu Ali An-Naisaburi, sami'tu Ibnu Khuzaimah yaqul, ja'ani Muslim bin Hajjaj fasa'alani an hadil hadis fakatabtu lahu fi waraq fi wa qara'tu alaih faqala hadha hadisun yusai badanatan Fakutu yusawi badratan bal hada yusawi badratan. Eh kata Al Hafidh Abu Ali an nasaburi aku mendengar Ibnu Khuzaimah berkata, suatu saat Imam Muslim ya pernah bertanya kepadaku tentang hadis ini, kemudian aku menuliskan hadis ini kepada beliau dan aku membacakannya. Kemudian Imam Muslim mengatakan hadis ini kalau dijual harganya seperti ya, seekor unta. Artinya sangat mahal sekali hadis tadi. Hadis tentang apa? kisah bayatnya Ali bin Abi Thalib ya eh, untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Banyak orang yang tertipu dengan syubhatnya kelompok Syiah Rafidhah. Ini hadis yang sangat yang sangat berharga. Kemudian kita bawakan lagi di sini ya ucapan para ulama tentang kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan In astakhlif fakot istakhlafa man huwa khairan minni. Jika aku mengangkat eh, khalifah sepeninggalku, maka orang yang lebih mulia dariku yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu telah mengangkat langsung ya khalifah setelahnya yaitu beliau maksudnya. Wa in atrukum faqad tarakakum man huwa khairan minni yakni Rasulullah alaihi wasallam. Dan jika aku meninggalkan kalian tanpa memberikan wasiat, maka Rasul SAW juga demikian. Artinya Rasul dahulu tidak menulis wasiat, namun Rasul dahulu pernah ya memberikan banyak isyarat-isyarat arahan-arahan kepada kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah sepeninggal beliau ya radhiyallahu taala anis sahaba jami'an. Di sana banyak syubhat-syubhat kelompok Syiah Rafidah yang menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam. Ya di antaranya insyaallah sudah pernah ya disampaikan di sini oleh Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustaz Abdurrahman At-Tamimi dalam kitab Hikmah Tarikh kajian subuh dulu itu sampaikan tentang empat kekhalifahan ya Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib namun tidak ada masalah kalau kita ya, ingatkan kembali. Rasul SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwa salasuna sana. Kekhalifahan kenabian itu usianya 30 tahun. Summa yu'tillahu man yasha. Kemudian Allah memberikan kekuasaan kerajaannya sesuai dengan yang dia kehendaki. Kata para ulama, ini semuanya isyarat Eh, dan betul terjadi kekhalifahan eh, khulafah itu sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan. Eh, disebutkan di sini oleh seorang ulama yang bernama Sa'id bin Juhman eh, ya bahwasanya sunnah apa khulafah eh, khulafa yang pertama Bakar Siddiq itu hanya dua tahun. Kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, 12 tahun. Kemudian Utsman bin Affan itu 12 tahun. Jadi berapa? Nah, 24 tahun dan Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan, ya. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, haula qad ihtajja alaihim al-Imam Ahmad wa ghairu bi hadis Safina an Nabi sallallahu alaihi wasallam al khilafatu ba'di salasuna sana summa tasiru mulkan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, para ulama dan di antaranya Imam Ahmad rahimahullah berhujah dengan hadis tadi tentang kekhalifahan ya khulafa rasyidin di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya. Ya, kemudian kita ingin sedikit bacakan syubhat kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul SAW yaitu diantaranya sabda Rasul kepada Ali bin Abi Thalib anta minni bimanzilati Harun min Musa engkau wahai Ali itu ibaratnya seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini yang sering dibawakan oleh kelompok Syiar Rafidah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib itulah yang berhak menjadi khalifah seperti Rasul seperti Harun dan Musa yang berhak menjadi ya, pemimpin setelah Musa adalah Nabi Harun. Ala istiqaqi Ali lil khilafah wa annahu aula biya min Abi Bakar Fahada hada la muta'alliqa fi min wajhin. Eh, dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. istajalla bihada ar-rawafid wal imamiyah wa sairu firaqi syi'a ala anna Nabi sallam istakhlaf aliyan ala jamil ummah. Kelompok Syiah rafida atau kelompok Syiah Imamiyah dan kelompok-kelompok Syiah yang lain mereka mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul daripada yang lain dari para sahabat dengan hadis tadi. Hatta kafara sahaba al-imamiyatu qabbahahumullah. Sampai-sampai kelompok Syiah Imamiyah mengkafirkan para sahabat, ya. Di sini Imam Al-Qurtubi mendoakan kejelekan untuk kelompok Syiah Imamiyah. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan, memburukkan mereka. Dan ini yang sudah pernah kita sampaikan, tidak ada masalah mendoakan orang-orang sesat-sesat tersebut dengan doa yang jelek. Ya, di antara kaum masyarakat apalagi di saat-saat seperti ini ketika mereka sudah mulai mau menguasai negara-negara kaum muslimin. Eh mereka sudah menguasai Iran, Irak, eh menguasai Lebanon, mereka sekarang menjajah Suriah, menjajah ya Yaman. Eh maka kita harus banyak mendoakan semoga Allah menolong kaum muslimin dan semoga Allah membinasakan kaum syiar di mana saja mereka berada. Dan itu suatu yang apa? Disyariatkan dan dicontohkan oleh para al ulama mendoakan kejelekan khususnya bagi kelompok Syiah Rafidah. Eh, dulu mungkin nak kita sampaikan ucapan Imam al ketika beliau menceritakan kelompok Syiah Al-Batiniyah, Koramita, dengan dedengkotnya Abu Tahir yang membantai kaum muslimin di Ka'bah. Kemudian beliau ketika melewati namanya, beliau mengatakan Abu Thahir la'anahullah. Eh semoga Allah melaknat namanya Abu Thahir. Maka kita sama. Kita doakan laknat Allah ala Basar Asad misalnya. Ini adalah apa? Sesuatu yang dicontohkan oleh para ulama al sunnah wal jamaah. Eh jangan mengatakan kok kerasnya. Mereka lebih apa? Lebih sadis bukan hanya sekedar keras. Maka apa? Al, jaz, al, jaz, al min amal balas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kita doakan semoga Allah melaknat Syiah dengan berbagai macam sekte mereka dan di mana saja mereka berada. Qatalahumullah wa lanatullah alaihim jami'an. Eh, di sini diantaranya Imam Qurtubi ketika melewati nama Syiah Imamiyah, beliau mendoakan mereka dengan kejelekan qabbahahumullah li'annahum indahum tarakul amal ala dihuwan nasu ala istikhlafi ali. Eh, mereka menuduh kafir para sahabat dikarenakan kata mereka para sahabat itu tidak mau mengamalkan wasiat Rasul kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah wastakhlafu ghairahu bil ijtihad minhum namun mereka para sahabat kata orang Syiah Rafidah Allah itu menggantikan Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar Siddiq dengan ijtihad para sahabat sendiri wa minhum man kafara alian itlam yakum bi talabi haqqihi bahkan yang lebih lucu lagi mereka ada yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sendiri karena kata mereka Ali bin Abi Thalib tidak mau mengambil haknya. Ya. Wahaula la syakka fi kufrihim. Mereka orang-orang Syiah imamnya itu tidak diragukan lagi akan kekafiran mereka. Wa kufri man tabi'ahum ala maqalatihim dan tidak diragukan lagi akan kekafiran orang-orang yang mengikuti jejak kelompok Syiah Imamiyah yang mengkafirkan para sahabat dikarenakan tuduhan-tuduhan dusta tadi. Walam ya'lamu anna hada istikh anna hada istikhlafun fi hayatin kal wikalati ala tanqadi bi azil muwakkal au bi mautihi. Mereka tidak paham tentang hadis tadi. Hadis tentang apa? Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, engkau wahai Ali seperti ya kedudukan Nabi Harun bersama Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasul saya kata ya Imam Qurtubi bahwasanya ini hanya sekedar ya Rasul memberikan kepemimpinan kepada Ali bin Abi sementara pada waktu beliau di kota Madinah. Ya, kisah tadi atau hadis tadi itu kisahnya Rasul menjadikan Ali sebagai perwakilan beliau di kota Madinah saja untuk sementara waktu itu saja. Ini yang dikampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Layak tadi anna mutamarin ba'da wafatihi. Ini tidak berlaku sampai Rasul meninggal dunia. Apalagi Rasul jelas-jelas pada waktu meninggal dunia lebih memilih Abu Bakar Siddiq daripada Ali bin Abi Thalib. Fayakhlu ala hadza ma ta'allaqa bil imamiyah wa ghairuhum. Kemudian kalau ya Rasul sebagaimana kata Syiar itu memberikan arahan Ali sebagai khalifah sepeninggal beliau karena Ali pernah diangkat menjadi gubernur sementara di kota Madinah. Kata para ulama, waqad istakhlafan Nabi sallam alal Madinah Ibnu Abi Maktum. Eh, bahwasanya Rasul juga pernah menjadikan sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Umar Maktum untuk menjadi gubernur sementara di kota Madinah. Apakah Artinya mereka juga berhak menjadi khalifah sepeninggal beliau. Tandanya tidak. Inilah yang kita katakan tadi. Ya syubhatnya kelompok syiar rafidah. Walam yalzam min dalik istikhlafu daiman bil ittifaq. Dan ini tidak menjadi ya kebiasaan sampai eh, beliau meninggal dunia. Artinya Rasul hanya mengangkat tadi Abdul Maktum, Ali bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang lainnya untuk menjadi gubernur sementara kota Madinah bukan menjadi khalifah seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Ya kita lanjutkan insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Aku hada wa akhi dakwana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com